yaiku sregep ngaji. Hidup di dunia ini kita harus berikhtiar agar menjadi orang yang benar-benar baik, bukan hanya agak baik, bukan hanya lumayan baik, apalagi berpura-pura baik atau malah sok baik tapi harus selalu berusaha lebih baik agar menjadi pribadi yang terbaik ayo baleni melu nyaut baik sing ora melu nyaut awas lo ya mati dhisik hidup di dunia ini harus ber durung wayahe harus berikhtiar maksimal agar menjadi orang yang benar-benar bukan hanya lumayan bukan hanya sekedar bukan hanya agak apalagi jadi orang yang pura-pura atau malah sok tapi harus selalu berusaha lebih agar menjadi pribadi yang ter Makasih. Untuk mewujudkan itu, kita diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa contoh teladan bimbingan agar kita menjadi karakter yang benar-benar baik di seluruh aspek kehidupan urusan apapun masalah apapun posisi kapanpun kondisi bagaimanapun ya ora digatekno ya nyapo gak gelem mau-mau kok ya Allahumma sholli ala Muhammad baleni kok supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar selalu lebih jadi pribadi yang ter oleh Allah dikasih contoh dikasih teladan asal kita mau mencontoh dan meneladaninya pasti kita jadi orang yang benar-benar baik teladan itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah memang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia ini asal mau mencontoh dan meneladani Rasulullah mesti dadine sae, mesti leres. Jadi Kanjeng Nabi ku didadekke model kanggo dicontoh wong kepung, wong kecek, Desane apa? Kecik. Desa oh, Keling. Kecik Keling ngoten nggih. Karepe biyen ku becik eling. Keling ini dicekel eling. Sawu niku asline teko bahasa Arab. Sawu. Eh gak ngandel ya wis. <clears throat> Sawu artine lurus sira iki cara wonge kok wis pinter-pinter ngono ya ihdinas siratal mustaqim tapi mergo wonge ayu sik oon ya dike bahasa sawu ngono ae karepe iki ajaan ihdinas siratal mustaqim ngono lho wis pokoke <clears throat> urusan napa mawon ten pundi mawon kapan mawon kula jenengan kan nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kali Allah dosakan model, dosakan ikon. Kangge kula penjenengan Kenging nopo Kanjeng Nabi kok didatuske tulodo? Sebab pertama Kanjeng Nabi itu manusia. Soale Kanjeng Nabi niku menungso. Lah wong kecek, wong keling yo ya menungso. Iki sing rawuh sementen kata ini iki menungso sedoyo napa mboten nggih? Kuwatir ana penampakan. Wong kecek wong keling iki menungso diperintah nyonto Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku nggih menungso. Jadi nek menungso kok diperintah nyonto menungso niku pas nyambung, cocok, gato konek. sinergi iki dirungokke apa ora to ya padha karo contoh kucing dikongkon nyonto kucing niki sing ngongkon bener cocok nyambung wong kucing dikongkon nyonto kucing bener cocok nyambung kok umpama kucing dikongkon nyonto pitik iki sing ngongkon ora bener ya enggak pas boten nyambung wong kucing kok dikongkon nyontoh pitik piye nek nyontoh wong pitik ngendok kucing misale eh ceng kucing kuwi nyontoh pitik ha pitike ngendok kucing ngembok ngedan ngeden kaya apa ya ora metu ndoke ora pas pitik duwe cucu. kucing ora duwe cucu. umpama kucing dikongkon nyontoh mangane pitik Ya, pitik lek mangan cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk nah kucing tiru ya cangkeme nyonyor kabeh pitik duwe suwiwi lah kucinge ora duwe suwiwi ora cocok kula sampean niki menungso umpama kok dikongkon nyonto malaikat iki gak nyambung gak konek menungso kok dikongkon nyonto malaikat wong kecek menungso butuh mangan padahal malaikat ora mangan eh, piye nek nyonto eh wong kecek lek mangan nyonto malaikat malaikat ora mangan wong keleng butuh ngombe malaikat ya ora ngombe wong keleng butuh turu malaikat ya ora turu piye nek nyonto wong keleng butuh rabi najan ngene-ngene iki ana sing urung payu malaikate ora Rabi piye nek nyonto wong malaikat kuwi ora duwe nafsu. Malaikat yo ngerti ana wong wayu. Yo ora pengen biasa. Malaikat yo mbok ketok ana bokong semok biasa. Alah wong trimo ada entut ngono. Ya wong kecik nek ketok bokong semok plorok ngono. Padha karo sapa? Ambil aku taman ngerti ya modelnya lah kula penjenengan niki menungso diperintah Gusti Allah nyonto Kanjeng Nabi lah Kanjeng Nabi niku nggih menungso wutuh kados kula penjenengan aktivitas hidup Rasulullah ya aktivitas hidup sebagaimana manusia Kanjeng Nabi niku ya dahar, ya ngunjuk, ya sare. Kanjeng Nabi niku ya nate sakit. Kanjeng Nabi niku ya nikah. Kanjeng Nabi niku ya hidup bermasyarakat, ya duwe tangga, ya berkeluarga. Jadi urusan no mawon kula panjenengan ken nyonto Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi manusia wutuh secara kurikulum desain Orang ngerti ya wes pokoknya tak omong ke. Rasulullah itu manusia, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, organ-organ tubuhnya ya kayak kita, manusia. Lelampahan pun kanjeng Nabi ke lelampahan sebagai pribadi manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma beda nih yang kanjeng Nabi niku manusia istimewa, sempurna, kholkon wa khuluqan secara bentuk kejadian maupun karakter fisik maupun psikis sempurna istimewa tanpa cacat tanpa celah tanpa noda nggak ada kekurangan nggak ada kelemahan enek kula penjenengan niki menungso sing kathah eleke, kathah salahe, kathah kelemane, kathah kekurangane. Nggih napa nggih? Kesempurnaan dan keistimewaane Kanjeng Nabi menika ingkang dados uswah bagi kula penjenengan ingkang kathah kekurangan lan kelemahan kok kaya ora paham ya wong kecil diomongi ngene iki